إياك حجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منا لما يأتكم خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون mengisahkan tentang sifat dan perilakunya umat kaumnya Nabi Musa, orang-orang Bani Israel pada ayat 74 setelah mengisahkan tentang penyembelian sapi kemudian ketemulah si pembunuhnya sudah diberikan contoh sedemikian rupa oleh Allah tapi masih juga mereka hatinya sangat keras sekali. pasat kulu hukum. Kemudian hatimu malah tambah menjadi keras mimba didalika setelah kejadian yang diuraikan pada ayat-ayat sebelumnya itu. Kamu sudah diingatkan berkali-kali tapi justru malah kosat buku. Hatimu tambah keras. Digambarkan saya kal hijarah. Hatinya orang-orang Bani Israel bagaikan batu. Bahkan awasat dua qaswah bahkan lebih keras daripada batu. Ini kenapa kok diumpamakan dengan batu kok tidak dengan besi umpamanya atau dengan apa namanya benda-benda yang lain yang namanya besi atau logam-logam yang lain itu kalau dipanasi masih akan bisa juga cair juga gitu. Tapi kalau batu, banyak batu-batu tertentu, ini dibakar pun tetap saja tidak akan berubah. Itulah gambarnya batu. Sampai apa namanya di neraka itu pun bahan bakarnya adalah batu ya. Waktu dua nasual sejarah bahan bakarnya itu adalah satu bukan menggambarkan yang batil itu sulit untuk diubah. hati yang sudah membatu sulit untuk berubah ya kan istilah kita membatu kan mau diubah dari segi sisi mana saja sulit dibakar tidak ada perubahan itulah maka Allah memberitahukan pada kita jangan sampai jadi orang itu kasar dan keras hatinya. Jangan sampai keras hatinya seperti digambarkan tadi Israel ini. Pada kali Imran gambarannya pemimpin itu Surat 3159 Allah berfirman Fabima rahmatim minallahi Walau kunta fadzan Ghalizal qalbi Lam faddu min hawlik wa sabir Ini digambarkan pemimpin dengan kasar dengan keras hati. Maka disebabkan rahmat dari Allah. Fadima rahmatin min Allah lintalahu. Kamu bisa bersikap lemah lembut terhadap mereka-mereka itu. Kalau pemimpin terhadap bawahnya anak buahnya, teman-temannya, lintalahu. Walaupun tak fadzal Andaikan kamu bersifat kasar, ghalidul qalbi. Keras kan hatinya, lamfatu min hauli Pasti mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Nah, itulah jadi hati itu. Kalau sampai keras hatinya, orang-orang akan menjauh. Gak punya teman. Dikatakan oleh Allah tadi, walau kun fadal ghalidal qalbi lam faddu min hawli pasti akan menjawab. Oleh karena itu, lintah bersifat lemah, lembut, jangan kasar, jangan keras hati seperti digambarkan orang Bani Israel yang lebih keras daripada batu fayakal hijar satu aswah. Batu masih banyak manfaatnya. Pada ayat 74 itu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Di antara batu-batu itu bisa juga memancarkan air akhirnya jadilah sungai. Sungai ini kan dari mata air, mata airnya bisa jadi asalnya batu ya. Pecah batu dari batu gunung ya. itu keluar mata air. Dan sungai itu yang banyak batunya pasti jadinya airnya jernih. Kalau nggak ada batunya airnya nggak akan bisa jernih ya. Manfaatnya batu banyak. Tapi kalau hati yang sudah kasar, apa manfaatnya? Tidak membawa manfaat orang yang sudah kasar, keras, hati itu tidak ada manfaatnya. Batunya masih banyak manfaat. Bahkan kalimat berikutnya, wa inna minna lama yashakaku fayakudu minhul kalau batu itu dipecah, minna namanya siapapun pada saat pecah, ya tujuh minumnya. Ini tukang bukan gali sumur, bukan gali sumur itu kan Maksud, Kalau sudah sampai batu, mereka bergembira. Walaupun sulit, tapi di bawah batu itu pada umumnya ya siapapun saya fayakhruju minggu pecah batunya nanti keluar airnya walaupun batunya semeter dibor lamanya tiga hari tapi yang di bawah batu itu airnya pasti air yang baik air yang jernih beda dengan ngebor tapi tidak dapatkan batu selalu lumpur terus airnya tidak akan jernih nah, itu kan sehingga di sana batu digambarkan ya syakatu saya minhul nah pecah bisa mengeluarkan sumber air yang bermanfaat untuk orang banyak tapi kalau hatinya orang keras mau apa Gak ada gunanya sama sekali dan di antara batu wa inna minna lama yahbitu min khasyatillah batu itu ada yang jatuh dari atas ke bawah karena takut kepada Allah artinya tunduk kepada aturan Allah batu kan nggak bisa menentang barang mati tapi apa namanya bisa tunduk kepada Allah bahkan memang bisa bertasbih bukan gunung itu ber tasbih ya jibalu awibi ma'uwa baik sudah dikatakan Allah berfirman kepada gunung dan buah-buah itu ya jibalu awibi ma'uwa baik kamu supaya bertasbih kepada Allah bersama dengan Nabi Daud gunung-gunung dan batu-batu itu seperti itu ini gambaran perbedaan antara hati yang keras dengan batu jauh lebih banyak manfaat batu itu. Jadi betapa jelainya kalau manusia itu berhati seperti batu berhati yang keras itu tadi betul-betul tidak ada manfaatnya sama sekali. Wa mallahu amma semua saja ingat, Allah tidak pernah lupa terhadap apa yang kamu semua lakukan. Apa yang kamu lakukan, senantiasa Allah tahu. Tidak ada yang tidak tertulis. Di kanan kiri kita selalu ada yang mencatat amal dan perkataan kita. Lalu begitu kan? Allah tidak akan lupa amma Ada pencatatnya di dalam surat 50 ayat 17 dan 18 kan apa namanya dikatakan bahwa di kanan kiri kita itu ada dua malaikat yang qaid. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tasbi nafsuhu ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد pada ayat 17 50-nya surat 50 ayat 17 yaitu tatkala dua malaikat ya talaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id berada di kanan dan kiri duduk untuk mencatat perbuatan kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun hati. Tidak ada satu perkataan pun kecuali di samping kita ini pasti ada ladaihi raqibun hati. Raqib hati jadi satu. Terjemahnya rokaat itu malaikat yang selalu hadir dan siap mencatat itulah disebut dengan toki itu hati gak pakai wawu bukan tokit dan hati tapi tokit hati kita nggak tahu bagaimana tapi jelas mayal yalfidu min qawlin illa ladaihi itu hati jadi wallahu bi ghafilin amma ta'malu. Allah tidak pernah lupa terhadap apa yang kamu lakukan bahkan nanti akan diperlihatkan. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Akan diperlihatkan semua apa yang kita perbuat ini. Jadi kalau kita selalu ingat wa Allah bi ghafilin amma tak malu akan maksiat gagal oh iya wa Allah bi ghafilin amma tak malu Allah tidak pernah lupa terhadap apa yang kamu lakukan nah, setelah apa namanya mengkisahkan Bani Israel demikian rupa maka orang Islam orang mukmin jangan terlalu punya harapan yang besar untuk imannya orang-orang Yahudi itu. Ayat 75-nya, Apa tampomauna ayyuminu lakum Laqad kana fariqum minhum yasma'un Apakah kamu masih mengharapkan orang-orang Bani Israel atau orang Yahudi di Madinah itu akan percaya kepada kamu? Apakah pemauna ayu minu Jadi merupakan dipertanyakan. Maksudnya kamu jangan terlalu besar harapanmu bahwa teman-temanmu yang hidup bersama kamu di Medina ini akan mau beriman. Di Medina ini kan ada tiga kelompok suku Yahudi yang besar. Kan apa namanya penduduk asli Medina namanya suku Aus dan Khazraj. Itu penduduk asli Medina yang kemudian mereka masuk Islam jadi sahabat-sahabat Ansar. Di samping itu ada juga orang-orang Yahudi yang merupakan orang-orang yang sebelum Islam mereka menguasai ekonomi di Medina. Mereka adalah Bani Qaynuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Tiga kelompok besar. Mereka ini menguasai perekonomian sebelum datangnya kaum Wajib. Tapi setelah kaum muhajirin di Madinah akhirnya kalah dengan apa persaingannya dengan orang-orang muhajirin, orang muhajirin ahli-ahli di bidang perdagangan. Nah, itulah sini digambarkan kamu nggak usah mengharapkan imannya orang-orang Yahudi di sekitarmu. Apa tak mau lah ayu minum laku. Nah, memang kita berdakwah tetap berdakwah tapi jangan terlalu besar harapannya orang yang tidak Wah itu mesti mau mengikuti. Gak usah punya harapan yang besar. Kenapa dikasih sifat mereka kok tidak mudah beriman kepadamu kok bukan beriman percaya kepadamu itu sulit. Apa tak mau nak minum lagu? Bukan kau percaya kepada Allah pada agamamu, mempercayai kamu saja itu sulit. Apalagi mempercayai keyakinan, mempercayai pribadi-pribadi kalian itu mereka sulit. Apa mau nahayuminu minulah? Dibuktikan. wakad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Padahal ada di antara segolongan mereka. Tidak semua, Pak. Karena fa'iqum minhu. Segolongan di antara mereka bagaimana sifatnya? Mendengar firman Allah, summa yuharifuna. Mereka mendengar, tahu firman Allah, setelah akoluhu, setelah memahami dengan baik, malah diubah. Ya kalau tidak memahami gimana cara berubah, Maka di situ semua yuharifunahu min ba'di dima aqaluhu. Mereka di golongan tadi merubah kitab Taurat mereka setelah mereka memahaminya. Dan mereka tahu bahwa merubah itu adalah dosa yang besar. Nah ini terhadap kita mereka mereka berani berubah. Oleh karena itu jangan terlalu besar harapan Anda kepada imannya Yahudi. Sama dengan begitu ayatnya. Apa yang diubah cukup banyak. Apa? Tentang sifat-sifatnya Nabi Muhammad. Sudah ada ditulis di dalam kitab Taurat. Tapi mereka obat mereka sembunyikan. Mereka tidak mau menampakkan sifat-sifat Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab Taurat. Dianggapnya nanti jadi bumerang bagi mereka. Nah, itulah dengan sifat yang sudah jelas itu, maka kamu jangan banyak harapan mereka itu mau beriman. Bahkan yang munafik pun setumpuk. Jadi munafik itu ada dari kalangan orang Muslim ada, dari kalangan orang Yahudi juga ada. Kalau dari kalangan orang Muslim, dulu pada Al-Baqarah ayat 14 juga dikatakan, Wa idalakul ladina amanu qalu amanna. Itu orang Muslim yang menyatakan iman ketika ketemu sama orang mukmin yang baik. Ah, tapi kalau kembali ila ini kalau inna ma'adu inna ma'adu mustazi'u. Nah, pada ayat yang ke-76 ini mensifati orang Yahudi yang munafik. Sifatnya sama dengan orang munafik yang dari kalangan orang yang muslim mereka juga wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Kalau ketemu orang yang beriman menyatakan kami juga beriman seperti kamu. Seperti kalian, tidak beda. Tapi wa idza khala ba'dhum ila ba'd qalu أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون Tapi kalau sudah kembali ada di antara orang Yahudi yang pura-pura iman. Itu begitu. Pura-pura jadi orang yang iman. Tapi hanya pura-pura saja. Lakul ladina amanu qalu amanah. Yang iman beneran juga ada, tapi sangat kecil sekali. Yang imannya bagus juga ada. So, hanya itu sangat kecil. Yang banyak munafik menyatakan iman di hadapan orang mukmin tapi kembali baru ila kembali bagian pada sebagian yang ada di antara mereka mengatakan aku hati itu naum bima batahallahu alaikum. Apakah kamu menceritakan kepada mereka apa yang telah Allah sebutkan pada kamu? Yang disebutkan dalam kitab, jangan kamu ceritakan kalau sudah dirubah. Itu maksudnya begitu. Jangan kamu cerita-cerita. Nanti bagaimana di hadapan Allah? Anggapannya Allah tidak tahu yuhajukum bihi 'inda rabbikum agar mereka membantah kamu di depan Allah nanti. Tapi kalau kamu diam, kamu gak cerita, silakan kamu kumpul bergaul dengan orang muslim sebagai orang munafik pura-pura iman tapi jangan sampai membocorkan rahasia tentang perubahan-perubahan yang mereka lakukan di dalam kitab Taurat. Jadi teman-temannya dipesani begitu. Silakan saja munafik. Silakan ketemu orang mukmin menanyakan amanah, tapi jangan membocorkan tentang kitab yang sudah Yohani Kunawu yang sudah mereka obat itu jangan diberi tahu. Tetapi nah, dikasih tahu maupun tidak dikasih tahu, ya tetap ketahuan juga. Karena apa? kitabnya Allah diwahyukan kepada Nabi itu tidak ada yang bertentangan satu sama lainnya. Al-Quran dengan Taurat, dengan Injil atau kitab yang mana saja yang wahyu dari Allah tidak mungkin satu sama lainnya bertentangan. Itu nggak ada bertentangan. Sumbernya dari Allah semua. Dan Nabi itu pun satu sama lainnya cerita yang pokoknya juga sama semua salah pokoknya. Soal akidahnya juga harus betul lama lakum min ilahin. menyembah Allah. Kemudian ritualnya juga sholat. Sosialnya juga zakat. Semua Nabi itu ada. Hanya berbeda cara pelaksanaannya saja. Bisa jadi sholatnya orang Yahudi kita nggak tahu gimana. Tapi tetap ada perintah untuk Sholat itu juga iman pada Nabi yang itu setelah setelah nya itu. Walaupun tidak dikasih tahu, tetap juga orang itu akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Sehingga penutupnya ayat itu, apalah takdiru. Apakah kamu tidak berpikir bahwa sembunyikan seperti apa saja tetap akan diketahui. Baik, mungkin yang perlu disampaikan, silakan jamnya jam satu. Mudah-mudahan kita tidak mempunyai sifat hati yang keras dan kasar. Kita selalu bersikap lemah, lembut kepada kawan maupun lawan. Kalau tidak ada yang tanyakan, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.